zakat ini kita penting mengetahui bahwa zakat ini tidak boleh dibagikan kepada selain delapan asnaf. Jadi kalau dibagikan kepada selain delapan jenis atau delapan e, kelompok golongan dari ini, maka zakatnya tidak memadai. Zakatnya tidak memadai. Jadi zakat ini wajib dibagikan menurut apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membagi atau memberi zakat kepada kiai misalnya, tidak boleh. Tidak sah zakatnya. Karena kiai itu bukan termasuk hitungan orang visabilillah gitu. Guru, guru agama misalnya. Gak bisa menerima zakat kecuali kalau kiai, guru agama, imam masjid, muadzin, takmir eh, perorangan atau individunya itu adalah orang fakir orang orang miskin. Nah, maka kita berikan zakat tadi bukan karena biismil ulama, tapi biismil fukoro. Gitu Ya. Kita beri zakat kepada yayasan yatim piatu, tidak sah. Kecuali kalau emang yayasan yatim piatu itu adalah yang mengasuh fakir, miskin, dan semua yang ada di dalam yayasan tersebut semuanya adalah fukorok, tidak ada apa-apa. Boleh. Jadi tidak boleh di atas namakan lembaga, tidak boleh. Di atas namakan kepada satu apa namanya instansi gitu tidak boleh. Ya, atau rumah sakit gitu tidak diperkenankan. Jadi zakat tidak diperuntukkan kepada lembaga atau golongan, tapi zakat itu diberikan kepada kelompok atau perorangan. Yang kelompok atau perorangan tadi itu sifatnya adalah yang sudah digariskan sudah diwajibkan sudah ditertibkan oleh Al-Qur'an. Jadi ya fuqara, miskin, ibnu sabil, sabilillah, gharim, amil, mu'allafati qulubuhum, riqab. Hanya delapan asnaf ini saja. Kalau selain delapan asnaf ini tidak diperkenankan. Begitu. Jadi kaitan-kaitan yang boleh menerima zakat. Sebab banyak orang yang keliru memberikan zakat kepada Ustad misalnya, saya memberikan zakat kepada pondoknya Ustad misalnya, tidak boleh itu, tidak boleh itu, ya zakat ya diberikan kepada Ustad yang memang Ustad tadi itu adalah orang fakir. Nanti dari Ustad yang fakir tadi ini memberikan kepada pondok, tidak ada apa-apa. Dari Ustad yang fakir ini nanti dia berikan kepada masjid gitu, tidak ada apa-apa. Tapi zakat diberikan kepada masjid, tak boleh. Bahkan banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita ini zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Tak boleh. Ini miliknya fakir ini, miliknya fukorok, miliknya masakin. Bukan miliknya lembaga, bukan lembaga masjid atau organisasi, Tak boleh. Diberikan kepada organisasi Nahdlatul Ulama misalnya, Tak boleh. Tak boleh, karena itu bukan bukan delapan asnaf, bukan masuk dalam delapan kelompok orang tadi. Saya kira itu tambahannya sedikit.